مين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الكفور اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم افتح لنا حكمتك wansur alaina rahmatak ya dal jalali wal ikram Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ya Allah jadikan pertemuan ini pertemuan yang engkau ridhoi limpahi kami dengan ilmu yang manfaat limpahi kami dengan pemahaman yang benar Ya Allah berikan kepada kami nikmatnya ibadah Karuniakan kesanggupan mengamalkannya ya Allah dan mendakwahkannya ya Arhamar Rahimin. Taqabbal minna ya Karim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hadirin. Mulai hari ini kita coba mengurai kembali eh, Asmaul Husna mulai dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ini penting karena ketika Rasulullah diutus di dalam surat Al-Anbiya 107 benar ya A'udzubillahi rajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Jadi tiadalah Rasulullah diutus kecuali membawa rahmat bagi seisi alam ah, kita coba ke rahmat ini menjadi luar biasa kasih sayang Allah kepada hambanya luar biasa lalu Allah utus Rasulullah untuk jadi jalan rahmat Allah bagi hamba-hambanya ayat Al-Quran surat Al-Quran seluruhnya kecuali surat At-Taubah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang saya memahaminya bahwa segala urusan harus diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim tidak cukup hanya melafalkan tetapi memang harus terhujam di hati kita sifat pengasih dan sifat penyayang Ar-Rahman itu maaf meliputi segalanya kalau Ar-Rahim Ar-Rahman ini tidak ada yang ditujukan kepada hamba-hambanya dan e, orang beriman jadi semua dapat curahan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Semua makhluk termasuk yang mengingkari juga dapat rahmat Allah. Dapat um, rahmannya Allah. Diberi makan, dihidupkan, diurus, diberi pakaian, diberi tempat berteduh. Walaupun dia tidak beriman kepada Allah, walaupun dia mengingkari Allah, walaupun dia memusuhi Allah tetap oleh Allah dicukupi diberi tempat tinggal diberi makan, minum, pakaian diberi ilmu diberikan jodohnya di ya begitu kita lihat itu orang-orang yang paling mengingkari Allah juga tetap saja bahkan sebagian itu dunianya dilebihkan kita tidak usah aneh dan tidak usah iri karena Allah yang membagikannya tapi ar-rahim Allah ini kepada orang yang beriman lebih khusus kalaupun dia diberikan uang uang yang halal beri makanan makanan yang halal pakaian yang tidak jadi ujub dan ria diberi rumah yang tidak memperbudaknya jadi banyak pemberian Allah yang mungkin jumlahnya tidak seperti kepada orang yang tidak beriman tapi dipilihkan yang berkah mana yang penting jumlah atau berkah apa artinya berkah diam ya yang saya pelajari berkah itu mengandung kebaikan yang banyak dan langgeng jadi rezeki yang berkah itu yang di dunianya kita dapat kebaikan di akhirat juga kita dapat kebaikan rumah tangga yang berkah juga begitu yang ada kebaikan pertanyaan kenapa doa nikah barokallahu laka wa baroka alaika dua kali disebut berkahnya ah, dari ilmu yang didapatkan bahwa dalam rumah tangga itu tidak akan selamanya dalam bentuk kesenangan ada juga kesusahan dan dalam kesenangan maupun kesusahan dua-duanya bisa mengandung kebaikan bagi dunia dan akhirat jadi jangan nyangka rumah tangga itu keber, keberkahannya itu hanya dalam kesenangan tidak kadang-kadang dalam kesulitan ekonomi di sana menemukan kasih sayang Allah janji Allah kadang-kadang bangkrut yang bisa membuat jadi akrab dengan Allah kadang-kadang ya maaf ya di suaminya dititipkan ada ke, yang lainnya gitu ya gitulah ya sepertinya pedih suami saya titik-titik tapi di situ kepahitan yang membuat lepas dari menuhankan suami yang selama selama ini suaminya jadi ilahnya pedih pahit nah pahitnya ini sebanding dengan tingkat kemelekatan jadi kalau menuhankannya kuat ke suami, pedihnya kuat dan lama. Nanti ketika menemukan, oh ternyata ini jalan supaya bisa lebih la ilaha illallah menuhankan Allah. Sepertinya pahit tapi mengandung kebaikan bagi dunia akhiratnya. Coba yang masuk surga itu yang menuhankan suami atau menuhankan Allah? Cing jelas hadirin ya begitu yang menuhankan istri atau menuhankan Allah nah kadang-kadang susah melepaskan kecintaan ke benda melepaskan kecintaan ke makhluk melepaskan kecintaan kepada keadaan Nah, datangkan sepertinya pahit tapi barokah di sana. Ya. Ah, nafsu nggak suka, tapi kalau dengan iman insya Allah. Nah sahabat sekalian Jadi rahmat Allah hanya kepada orang yang beriman Makanya jangan hanya menganggap e, pujian, penghargaan Boleh jadi kepahitan Boleh jadi sakit Bagian dari kasih sayang Allah itu Karena dia punya dosa yang tidak bisa rontok nih Istighfatnya tidak cukup Sholatnya kurang khusus Sedekahnya sedikit Sedang Allah sayang nih ke hamba ini ah kasihlah berbagai ujian wah kalau gitu disayang Allah bisa menderita tidak menderita itu bukan pada ujiannya orang menderita itu di hatinya kalau orang disayang Allah keadaannya pahit tapi hatinya dibikin lapang coba yang hilang dompet ah tunggu tunggu yang kejedot jendela eh, sampai deding dower mau marah sama siapa sama jendela dipukul jendelanya ternyata baja hadir. tapi ketika jebet begini langsung Allah membuka hatinya ini di antaranya adalah buah dari mulutmu yang suka berdusta, berkibah. Kira-kira ketika dia menyadari ini penggugur dosa dia, jadi marah atau jadi tobat? Sakitnya sama, jendingnya sama. Yang merubah itu adalah pemahamannya. Batal menikah sudah dilamar sudah dibuat surat undangan ternyata dia jadi menikah tapi dengan yang lain hancur tidak hati tergantung kalau dibukakan hikmahnya oleh Allah justru ini sengaja dibatalkan oleh Allah karena Allah akan memberikan jodoh yang lebih baik yang lebih mulia akhlaknya yang lebih bersih hatinya yang lebih istiqomah kira-kira jadi kecewa atau tidak tuh begitu jadi kecewa tuh bukan kejadiannya hatinya yang bikin remuk gitu nah kalau Allah buka hikmah itu kepedihan bisa hilang tuh kata orang ini menderita tapi yang bersangkutan belum tentu menderita nah ini bagian dari rahimnya Allah kalau ke orang yang beriman dikasih ujian tuh dibuka hatinya jadi makin dekat dengan Allah gitu hadirin makanya kalau pilkada tuh rileks ya jangan ngunci karena kita tidak tahu rahasia Allah betul berapa banyak yang berhasil dan ujungnya ditangkap berapa banyak yang berhasil jadi karena takdir dan ujungnya jadi soleh jadi bukan masalah jadi tidak jadinya tapi jadi takwa atau tidak itu pemenangnya Baik Surat Ar-Rahman Oh tadi sudah dibaca Al-Mulk ya Banyak ayat-ayat Ar-Rahman Kalau dalam Al-Azab 43 wakana wakana Wa kana bil mu'minina rahima Nah jadi rahim itu memang kepada yang beriman jadi jangan buruk sangka dan jangan suka ngebanding-banding wah itu sukses kalau hanya dunianya Cina negara komunis dikasih dunianya oleh Allah ya ah, pernah diundang ke bukan diundang datang ke kota Shanghai kalau tidak salah Shanghai huh? <laughs> kemudian wah hebat itu kota bersih, modern, lalu diajak belanja ke Mangga Tiga, ya sebuah pertokoan yang murah meriah. Katanya ini murah. Saya tanya ini ada barang asli tidak? Jawabannya sederhana. Kalau nyari yang asli jangan kesini Berarti palsu semua. Ini ada jam yang bagus dibawa ke pojok bahasa rahasia katanya ternyata di dalamnya banyak yang beli berarti bukan rahasia dan benar saja ditipu di dalam harga nawarin 100 jadinya bisa 15 tuh beli jas sepertinya bagus murah pas dipakai tidak ada sakunya tuh tidak dikasih tahu bagaimana mungkin dianggap sukses pembangunan kalau moral rakyatnya pembohong, penipu begitu tanpa merasa salah oh ini mengerikan hadirin bangunan bagus, kelakuan jelek saya tidak tertarik dengan kesuksesan duniawi RRC saya lebih tertarik negara yang mulia akhlaknya. Walaupun dunianya tidak kemerlap, mau apa dunia? Allah yang membagikan, yang mahal itu ketakwaan yang dibagikan. Setuju? Allah subhanahu wa ta'ala punya seratus sifat rahmat. Diturunkan satu rahmat untuk jin, manusia, binatang, ternak, serangga, dan dengan rahmat itu saling mengasihi dengan sesamanya dan binatang buas menyayangi anaknya dan Allah mengakhirkan 99 rahmatnya untuk merahmati hambanya di hari kiamat jadi satu rahmat Allah dibagikan kepada seluruh manusia jin binatang-binatang sehingga binatang buas juga tetap menyayangi anak Gimana yang 99 nanti? Di dalam hadis sahih ya sahihain uh, dari Umar bin Khattab semoga Allah ridho kepadanya yang menyampaikan suatu saat sesudah peperangan ada uh, yang ditawan tawanan nah ada ibu-ibu terpisah dengan anaknya ibu ini nyari anak dan ketika terjumpa dengan anaknya dipeluk dengan kasih sayang disusui Lalu Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, melihat bagaimana ibu sayang ke anak. Mungkinkah ibu ini melemparkan anaknya ke api? Oh, tidak mungkin. Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya dibanding ibu ini sayang kepada anak. Sayang ibu ke anak itu sudah tidak ada tandingan. Allah tuh tidak ingin kita masuk neraka Unten ya hadirin kita ngumpul di sini teh karena kasih sayang Allah model-model kita maaf yang tersinggung ya kalau dibalas dosanya oleh Allah satu dosa dibalas ngeluarin satu belatung seperti apa diri kita sekarang ini kan ini rambutnya belatung semua, ada otaknya ngeres. Mata meronyok belatung di sini, benar? Waduh. Telinga sekujur tubuh belatung. Kalau saya sih begitu. Kalau Allah mau dibalas mah modal kita sambil petir lunasnya. Selebet, gosong, beres. Eh, ditutupi aibnya ada yang tahu ini sebelahan gini kan nggak pada tahu makanya kesalaman juga nah kalau tahu ya, amit-amit <laughs> iya kan kesini satu langkah digugurkan dosa langkah yang lain diangkat derajat coba itu karena niatnya nyari ilmu malaikat menaungi karena niatnya nyari ilmu, semut-semut, ikan-ikan mendoakan kepada kita. Memohonkan ampunan. Biaya motor, ojek dan sebagainya diganti sebagai dana sabilillah. Duduk di sini, malaikat rahmat menaungi kita, memohonkan ampunan bagi kita. Dapat ilmu. Nanti kalau doa diijabah, Nanti ada kotak infak dibekelin buat sodakohnya. Ada yang memang menahan ya. Ya terserahlah. Padahal Allah sudah ngebekelin buat sedekah dan ditakdirkan lewat lagi ke depan dia yang bawa itu. Tapi dia pura-pura ngitung kelamaan. Allah lihat itu strategi itu. Ada perhitungannya masing-masing ya. Allah ampuni dosa di majlis ini kurang apa coba semuanya itu dari rahimnya Allah Masya Allah nah hadirin surat Al-A'raf ayat 56 sesudah ini akan membacakan hasil penelitian bagaimana orang yang memiliki sifat rahmat secara objektif medis ya. Kita baca dulu ayatnya. Fadal Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب إن رحمة الله قريب من المحسنين Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Nah, hadirin, Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Bukan hanya lil muslimin atau lil mukminin tapi lil alamin. Beliau itu benar-benar indah di dalam dakwah beliau kan dibagi tiga ya dalam kehidupan beliau. Satu 0 sampai 40 tahun sebelum dapat wahyu beliau ini orang yang sangat indah akhlaknya diberi gelar Al-Amin mendapat wahyu usia 40 sampai usia 50 di Mekah tuh ya 13 tahun di Mekah 13 tahun di Mekah beliau mengajak orang bertauhid akhlak dan menjadi sempurna karena ada tauhidnya banyak orang baik tapi belum tentu lillahi ta'ala. Innama bu'istu liutammima mal akhlak. Kesempurnaan akhlak itu kalau sudah karena Allah, kalau tauhid. Ada yang senyum tapi belum tentu lillahi ta'ala. Banyak yang sedekah belum tentu lillahi ta'ala. Nah, Rasulullah mengajak orang berbuat baik dengan dasar tauhid berarti kepatuhan kepada Allah ini rahmat Allah kalau tadinya baik dan kebaikan tapi sesudah wahyu turun rahmat Allah yang membuat orang-orang yang tidak kenal kebenaran jadi kenal yang mengingkari jadi berbalik hatinya ini rahmat Allah dan sesudah hijrah ke Medina rahmat Allah lainnya adalah dalam bentuk pemerintahan, ekonomi, sistem dan segala aturan syariat itu pun bagian dari rahmat Allah supaya sempurna ketaatan kita kepada Allah termasuk pertempuran-pertempuran juga tidak lepas sifat rahmat beliau itu dalam peperangan sekalipun tidak ada peperangan untuk memuaskan nafsu membalas kemurkaan diri tidak ada semua peperangan itu terjadi justru karena rahmat Allah turun agar orang dapat hidayah dan yang mengingkari pun akhirnya mengakui kebenaran dan selalu ada sebab-sebab makanya tahanan itu diberi makan sama dengan makanan orang yang menahannya tidak boleh itu mencincang oh tidak ada peperangan dalam Islam makanya kalau ada Islam terorisme radikal itu sebetulnya pasti bukan dari Islam karena Islam itu rahmatan lil alamin tidak ada kezaliman ini saya pernah mikir gitu apa yang dicari dari orang yang ngebom itu ngebela Islam siapa yang dia bela kan? malah jadi nyusahkan di luar negeri misalkan ada yang melakukan penyerangan memukul, membunuh orang sembarang ada yang nabrak siapa? apa yang dia bela kan? Ngebela Islam malah jadi saudara-saudaranya teraniaya betul? di negara itu jadi makin terancam Islamofobi saya curiga secara syariat mungkin mereka itu digerakkan oleh orang-orang yang memang ingin membangun opini. Hadirin, banyak orang yang belum tahu tentang Islam. Ada yang tahu juga salah yang diketahuinya. Benar? Ini kalau diibaratkan gelap nih. Gelap tentang cahaya Islam. Banyak yang tidak tahu, tidak tahu kan kayak kegelapan. Benar? Terus kita marah. Coba matiin lampu. Terus saudara marah-marah. Jadi nyala tidak? Gak ada gunanya marah-marah. Kalau gelap, bawa senter. Nyalain obor, ceklekin lampu, itu jadi terang. Makanya kalau orang-orang tidak tahu Islam atau salah pengertian tentang Islam, kita tidak perlu marah-marah. Kita bersatu badu menjadi cahaya tapi saya cahayanya kecil ah ilmunya kecil coba center yang kecil-kecil kumpulin seribu center terang tidak nah itulah yang dimaksud ayo gabung dengan relawan Isra Islam rahmatan lil alamin masing-masing jadi bukti indahnya Islam cahaya masing-masing memberitahu indahnya Islam kalau di mana-mana memberitahu dengan izin Allah tuh nanti cahaya kegelapan bisa diterangi dengan cahaya, betul? Ini penting hadir. Islam datang ke Indonesia tidak dengan kelebatan pedang, melesatnya panah, letusan peluru, ledakan bom, tidak ada. Indonesia jadi terbesar di dunia komunitas umat Islamnya karena cahaya ilmu lewat akhlak para pedagang, lewat kemuliaan para penjual. Mungkin saudara pernah dengar ada orang kaya yang senangnya mendatangi tempat yang tidak ada orang Islam sama sekali. Dia buka toko, kelontong, orang beli, beli apa ini? Beli beras. Kasih berasnya, kasih minyaknya gratis. Saya cuma beli beras. Beras kan tidak bisa dimasak kalau tidak ada minyaknya coba itu akhirnya orang kenapa itu gitu kenapa kamu jualan karena nabi saya memberi apa nabimu kenapa begini Nabi mengajarkan akhlak kalau jual beli harus memuliakan wah di kami tidak dikenal ajarin dong anak-anak kami anak-anaknya jadi tahu akhlak memuliakan orang tua kenapa anak saya jadi baik-baik ajarin dong kami Islam tuh sekampung Hadirin sekalian, saya curiga bahwa memang Islam dibuat seperti ini, Islami Islamifobi pertama karena memang ada beberapa perilaku orang yang mengaku Islam yang tidak jelas pemahamannya sehingga membabi buta melakukan kejoliman dan ini merusak citra. Yang kedua, karena media dikuasai oleh orang-orang yang tidak menyukai Islam sehingga di blow up dibuat sedemikian rupa sehingga mencitrakan buruk dan yang ketiga memang kelihatannya di dunia ini sudah ada konspirasi internasional yang mengatur sedemikian rupa supaya ada kelompok orang-orang yang agresif berbuat buruk untuk menambah buruknya citra Islam dibiayai oleh mereka, direkayasa oleh mereka, lalu dikembangkan isu agar apa? Agar orang popi kepada Islam, agar ekonomi Islam tidak bangkit, agar politik-politik Islam tidak maju. Kita mau marah? Enggak cuy, enggak bisa. Marah ke siapa? Lebih baik kita berlomba-lomba jadi cahaya, betul? Nah cahayanya ini adalah rahmatan lil alamin. Ini cahaya yang dipancarkan Rasulullah SAW. Dengar hadirin, saya baru dapat kiriman ini. Saya cuplik ya, ini kajian ilmiah nih. <clears throat> Usah lihat handphone ya. Karena ini iPhone X. Pemberian orang hadirin saya teh pas lihat harganya teh udah pengen jual ya tahu tak ya lebar tapi kalau dijual nanti yang ngasihnya sedih betul atau dikasihin aja gitu gratis ke Ustaz hmm awas penulisnya Profesor David Hawkins Tahu kan? Ya penulis buku Power versus Force. Jadi beliau mengadakan riset yang menggemparkan dengan izin Allah ya semua ini. Force versus Power. Ternyata sel-sel kanker itu paling takut dengan rasa kasih sayang. Jadi kalau orang punya sifat yang sangat pengasih dan penyayang, itu sel kanker tuh nggak bisa hidup pada dia tuh. Hebat. Nah, apa Rasulullah cuma dua kali sakit? Jiwa kasih sayang beda dengan kita ya. Asam urat, kolesterol, jengkolen. Eh, hey, tidak Rombel. dari segi nama saja udah tidak ada ya Asam urat saya lagi naik nih hadirin. Orang kalau usia sudah sesaya ya, saya menjelang 57, eh udah beda dengan usia zaman dulu. Dengan usia 40-an beda sekarang dikit makan nasi goreng teng naik kolesterol itu tuh nepi kabitaeun eta kacang yang kerok-kerok tinggi, hasisin <laughs> naik asam urat iya kurang olahraga bermasalah tapi Rasulullah tidak ada keluhan itu karena sudah ada obat yang sangat paten yang membuat mekanisme tubuhnya menjadi sangat kuat imunitas tubuhnya terhadap virus dan penyakit-penyakit yaitu ternyata sifat rahmat ini rahmatan lil alamin ini ini kajian ilmiahnya awas hadirin ya <clears throat> jadi profesor ini sangat terkenal jadi kalau memeriksa seorang pasien dia sudah tahu mengapa orang itu sakit karena di dalam tubuhnya tidak ditemukan sedikit pun cinta kasih. Yang ada adalah keluhan, derita, derayan air mata yang menyelimuti seluruh tubuh. Beliau mengatakan, kebanyakan orang sakit itu karena di dalam dirinya tidak ada hati yang penuh dengan cinta kasih sayang yang tulus yang ada adalah derayan air mata kesedihan sehingga getaran magnetnya di bawah 200 Hz menyebabkan mudah terserang penyakit. Kebanyakan orang sakit selalu menggunakan pikiran negatif. Jadi, jika cinta kasih sayang di atas 200, dia tidak akan sakit. emosi negatif yang mana yang di bawah 200 Hz? saya browsing ah, maaf ada dua ya dua-dua nah kupamare hadirin nih dengar tabelnya hasil penelitian getaran seseorang di bawah 200 hertz itu bangga diri 175 gering mana hadirin orang yang gampang petandang petenteng dan penyakitan selain penyakit hati penyakit ini ilmiah ya ada saudara nanti ini saya lihat tuh tabelnya saya browsing tadi pengen tahu getaran negatif marah-marah antum kita-kita ding 150 so eh siap-siap bagi yang pemarah ya terima kenyataan saudara 150 hertz kering ya sakit diperbudak keinginan hasrat nafsu ingin kuat uh kuning ngotot 125 getarannya yang ujub pemarah dan banyak keinginan hitung sendiri ya makin berkurang orang yang selalu cemas kepada yang belum terjadi aduh kumaha dolar naik oh tanah naik ah belum siap belum ini wah cemas segala terus getarannya jadi makin melangsan nih rentan terhadap penyakit ada juga yang lebih menderita yang apatis menyesal ah, ada ah, abdi mah eh gusti ada ada ah, tujuh lima hadirin Oh saya udah mengistai harapan anak. Ah. Orang yang apatis putus harapan 50. Jadi benar-benar rentan penyakit orang-orang yang memupuskan harapan pada diri. Dan yang tukang nyalahin orang lain terus, ini paling gampang sakit 30 getarannya. Abdi Makiam ada gara-gara presiden saya jadi menista gara-gara RW terus di absen bayangin ada presiden gubernur wali kota camat lurah RT RW tak ah, gara-gara si eta tetangga amit-amit saya tuh menderita tuh gara-gara ibu bapak saya salah melahirkan. harusnya saya tuh kaset tuh juga ngambek kayu jalan macet ngaco ngambek ada orang yang menyalahkan orang itu getaran frekuensinya cuma 30 jadi rentan sekali dengan penyakit. Ini ilmiah nih. Ada saudara lihat kajiannya sana. Ya. Siapakah yang getarannya di atas 200? Satu yang di atas 200 itu yang afirmasi atau penegasan ya. Jadi tidak tertekan dia tuh kalau ada sesuatu suka mengatakan sesuatu dengan jujur, jelas, tegas. Mulai naik. Tidak dipendem sendiri nyalahin orang lain. Kemudian yang naik 250 adalah yang percaya dan yakin dengan kehormatan, kebenaran dan kemampuan. Insyaallah lah. Kita bisa. Nah, itu sudah naik tuh. Insya Allah kita bisa lewatin ini sama-sama itu daya tahan tubuhnya meningkat frekuensinya naik lalu yang ke, naik lagi yang 310 orang yang optimis insya Allah yuk kita jalani sekarang begini besok akan lebih baik insya sembuh bisa kok kamu nah ini 310 tuh makanya kalau punya suami gini tadi dia kan 50 lumayan lah dibagi dua <laughs> Ada lagi katanya yang lebih bagus sekali yaitu 350 yaitu orang yang ikhlas kalau berbuat dan memaafkan, nerima kenyataan. Sudah ini episodenya kayak gimana nih? Kita nggak dapat dalam pilkada misalkan. Apa-apa. Ini kan hanya episode. Allah pasti punya rencana yang lebih baik. Nah, kemampuan menerima takdir, ridho ke takdir, itu menjadi naik senang memaafkan orang mengerti memahami itu naik terus dan orang yang punya rasa hormat ke orang lain welas asih sayang itu jadi 500 tuh empati lihat orang lapar tuh gimana kalau saya lapar ya udah bawa itu mau kena pet kayak gitu udah beli pokoknya yang ngeraba perasaan orang 500 cenderung sehat kucing coba lihat kucing oh, ah berapa tuh ha kucing kurus letoy adiu adiu wawasan aku dibaliki pep eh berapa dia 40 eh <laughs> langsung sakit belum didoain oleh kucing Hah? Eh, kamu pasti lihat jerawat saya. Ya. Ini buah dari pilkada, tahu? <laughs> Aduh, diam, jangan. Coba lihat di wajah saya apa yang kelihatan. Tuh, kan lihatnya jerawat aja. Lihatnya ada hidung, mata, ada sorban. Jangan suka lihat yang kecil. Istighfar. Itu sekitar 30, ya. <laughs> Salah sendiri. Kenapa lihat jerawat? Nah, Hmm, saya ngitung sekarang saya awas, jangan salah ngomong. Ya saya punya tabelnya nih. Siapa frekuensi yang bagus lagi naik sampai 540 yaitu orang yang tenang, kalem, ajak. Ini oh, kumpulan dari mengendalikan diri, memaafkan, makin kalem, tidak gerasa gerusu, itu ternyata daya tahan tubuhnya makin bagus. Nanti saya ceritakan, kalau orang frekuensinya sudah semakin besar, maka dia akan meng, meng, in, mempengaruhi lingkungannya. Jadi sekitarnya akan kebawa aura tersebut. Menjadi lebih tenang, lebih nyaman, dan punya daya gugah saya jadi mengerti kenapa orang-orang di sekitar Rasulullah tuh begitu bahagia, rindu, nagih ingin lihat Rasulullah. Karena aura beliau tuh sudah sempurna itu. Pasti kalau ada alat pengukur ini mungkin ribuan itu. Sehingga orang-orang tuh menjadi nyaman dekat Rasulullah dan tergugah mau meniru, mau melakukan hal yang sama. Nah itu walaupun tidak banyak bicara energinya, frekuensinya itu bisa seperti itu. Akan memiliki frekuensi yang kuat. Kemudian 600 itu sudah kedamaian dan yang 700 sampai 1000 yaitu orang yang senang sekali melakukan pencerahan. Kenapa asam saya naik? <laughs> Berarti kurang ikhlas pencerahannya. Ini harusnya saya ini paling sehat kalau udah benar sampai ke lubuk hati nggak ada keluh sama sekali tenang aja apa nggak boleh marah Rasul juga marah kalau Allah dihina kebenaran dihina tapi kemarahan beliau kan rahmat bukan seperti kita kita marah tuh karena nafsu makanya beda tekanan ke hatinya nah jadi saya lanjutkan baca ya jadi tahu kenapa penyakitan pada nahan nahannya. Ulah tongkat ciri penyakitan. Jadi frekuensi paling tinggi ada di seribu dan paling rendah angka satu. Beliau mengatakan di dunia ini telah melihat orang yang punya frekuensi di atas 700 Hz. Dan kekebalan tubuhnya sangat kuat serta vitalitasnya tinggi Seorang yang berkebajikan, oh, orang itu tampil di satu tempat, maka ia bisa mempengaruhi positif di daerah itu. Jadi kalau ada orang yang hatinya baik, penyayang, pemaaf, oh menebar kasih sayangnya, maka sekelilingnya semuanya akan terinf terinfluensi apa? Terpengaruh, terwarnai, terus melebar-melebar. Jadi kalau ada orang baik hatinya tuh terus daerah itu tuh kalau menurut kita mungkin dapat barokahnya lah ya tapi kan ini kajian ilmiah seseorang yang berkebajikan tinggi seperti misalnya menurut dia ini Bunda Teresa jika muncul di suatu tempat maka frekuensi tempat itu pun menjadi positif dan sangat tinggi dan semua yang hadir dapat merasakan getaran cinta kasih yang tinggi dan merasa nyaman serta tergugah. Pada saat orang yang memiliki getaran aura positif tampil di suatu tempat, maka dia dapat menggerakkan semua orang, seluruh makhluk hidup yang ada di tempat itu menjadi tentram, nyaman dan damai. Masya Allah, rahmatan lil alamin. Benar? Ini beliau ketemunya Bunda Teresa, belum tahu. Kalau ketemu waliullah orang soleh ngejongkeng nih profesor ini. Bisa syahadat ya. Hadirin sekalian, Profesor Hafkin terus berpuluh kali mengadakan riset kasus penelitian yang berbeda dan jawabannya serupa. Asal getaran frekuensinya di bawah 200 Hz, maka orang itu pasti sakit. Dan jika di atas 200 Hz, maka orang itu sehat. Maka mereka yang di dalam hatinya dipenuhi dengan hati yang welas asih, cinta kasih, suka beramal, gemar sedekah, mudah memaafkan, lemah lembut, santun, frekuensi magnetiknya terbukti di kisaran 400 sampai 500. Sebaliknya orang yang suka membenci, emosional, menyalahkan orang lain, marah-marah, dendam, iri hati, menuntut orang lain, egois dalam semua hal, hanya mementingkan kepentingan pribadi, tidak memikirkan perasaan orang lain, orang itu punya frekuensi magnetik paling rendah. Hal inilah yang menyebab timbulnya penyakit kanker, sakit jantung, kronis lainnya. Pantesan perokok itu ditulis nasibnya. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impoten, gangguan kehamilan dan janin. Tidak egois. Dan kalau saya perhatikan, maaf ya, jangan tersinggung ya. Wajah perokok tuh nggak ada yang senyum loh Pak. Coba perhatikan nanti kalau ada perokok ya. Kita kan sedang mau membuat perlombaan um, video uh, rahmatan di alamin. Nanti saudara bisa kamera tuh yang merokok tuh. Posisinya juga kayak yang nggak pernah bag, nggak ada riut gitu. Kan? Oh kalau senyum keselak ya Pak ya? Oh tuh begitu penjelasan dari ahlinya. Oh astagfirullah turun frekuensi saya nih. <laughs> Saudara ketawa sambil mikir ngitung frekuensi ya kan. Tapi saya akui nih, waktu di Mekah nih sehat sekali Pak. Padahal tidur, Masya Allah selesai sholat jam 11, setengah 12 malam. Kan di sana babak pertamanya tidur paling sebentar 20-30 menit. Udah bangun, wudhu lagi, jam 1 kurang seperempat sholat lagi. Sampai jam setengah tiga karena tahajud baru, udah itu sahur. Udah sahur balik lagi ke masjid sholat subuh pagi-pagi kan tidak gampang tidur karena di Indonesia kan siang rapat telepon segala macam kuat tapi pulang ke sini urusan jadi banyak belum lagi urusan pilkada ini ya waduh riweh kepikiran ini belum tamu ini tamu itu yang tiap datang teh masalah hukum pak jarang yang ah, ah saya mau datang berita gembira ah sulit alutane ah, di sana. mungkin dia bawa negatif frekuensi saya jadi berkurang nah oh iya kalau ada orang yang punya frekuensi negatif datang itu berpengaruh di kantor lagi gembira tiba-tiba bos diam kalian hah kerja yang benar Wih, negatif langsung kuman-kuman juga wah stres mah ya benar coba di kelas kalau gurunya baik saya ingat dulu ya ada guru bahasa Indonesia loncengnya aja neng neng neng neng oh, bahasa Indonesia udah bagus tuh karena memang guru ini rapi udah meganteng rapi harum segar bicaranya apa kabar anak-anakku sekalian Sehat semua? Bagaimana kalau kita pulang segala? Oh. Tapi ada yang loncengnya aja sudah beban. Padahal sama tapi suaranya seperti beda. Jelek. Jelek. <laughs> Pintu jong. Keluarkan kertas lembar. Ah. Semoga Allah memuliakan guru itu ya. Dan ilmunya memanfaat benar. Aduh ini benar-benar takdir dapat tulisan ini membuat saya penasaran sekali karena memang sedang berusaha memahami tentang konsep rahmatan lil alamin ini. Dan inilah sebetulnya yang harus kita miliki dan kita sebarkan. Sepakat? ah, pernah percobaan di teman-teman Darul Tauhid mungkin e, menyaksikan kalau setiap Kamis jam setengah delapan sampai jam sembilan itu kan kumpul santri karya sini saya nyoba tuh pernah suatu saat datang kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua tuh jadi ikut sendu ah Suatu saat saya sengaja olahraga dulu di sebelum masuk. Saat yang segar-segar bersihin wajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyum. Acungkan tangan apa yang terasa. Senang ah, kami happy, ah segar semuanya. Padahal itu tadi apa? Berarti benar kalau kita datang dengan 5S senyum, salam, sapa, sopan, santun dan ikhlas itu kita sudah membuat frekuensi jadi baik di sekitar kita kalau kita tidak bisa ngebagiin uang bagi-bagi frekuensi kalau kita nggak bisa bagi-bagi kuota bagi-bagi frekuensi ini ilmunya karena orang yang frekuensinya bagus bisa membuat frekuensi sekitarnya jadi bagus garpu tala pernah dengar ting frekuensinya bagus rahmatan lil alamin mudah-mudahan dalam beberapa waktu ini bisa belajar lebih banyak tentang rahmatan lil alamin baik secara dalil maupun kajian ilmiah secara kedokteran maupun tinjauan psikologis saya pengen tahu sampai nanti bulat bahwa memang kita harus melakukannya kalau kita tidak membawa rahmat kita menzolimi diri kita sendiri menzolimi lingkungan kita dan itulah misi terpenting dari Rasulullah SAW surat Al-Anbiya 107 <clears throat> ada yang minat bergabung menjadi relawan rahmatan lil alamin Cuma tiga yang jawabnya. Oh, frekuensi saya jadi turun. Oh, tiga. Hanya tiga yang jawab. Ya, saya harus optimis. Sudah tiganya di tiga ribu. <laughs> Ampil aja menurunkan. Saudara, tuh ingat Adil. Jangan mengurangi frekuensi saya ya. Hadirin Mari kita tetap berpikir positif. Tentang pilkada, ada yang nanya, ada ATM pihak siapa sih? Gak jelas pisan. Kalau nggak ada keberpihakan, syahadat bisa diragukan. Waduh, ada yang WA ke saya gitu. Syahadat saya diragukan karena saya nggak jelas memihak. Saya jelas sekali memihak. Ya, memihak kepada yang bertakwa, benar? Beriman teguh, berakhlak baik yang sesuai dengan perintah Allah Nah siapa orangnya nah saya nggak tahu. Karena saya belum pernah ketemu tiap hari, betul tidak? Ini serius sendiri. Jadi saya kira-kira saja nan saya berpihak kepada surat Al-Hujurat ayat 10 wa aslihu baina akhwaikum. Kalau ada dua yang berbeda pikiran, beda pendapat, bahkan berseteru, harus ada pihak yang kita pilih di tengah yang mendamaikan itulah pilihan saya kenapa nggak berpihak ke partai pertama saya nggak begitu ngerti partai yang kedua saya juga lihat pada pindah-pindah dukungan teh ya ini tahun ini pemilu dulu mendukung itu eh sekarang kesini ini dulu kawan eh sekarang jadi lawan ini dulu bagian nyerang ini sekarang pembela kebetulan ahli akidah hadirin bisa utah mikiran nukar itu frekuensi saya bisa rusak serius saya kan mikir loh ini sekarang ini koalisi dengan ini di tempat lain koalisi dengan itu ah saya nggak bisa ah udah saya mah mending aja gue memilih bagaimana semua ini supaya tiga hal akidahnya tetap terjaga akhlak tetap terpelihara dan ukuah tetap kokoh. Ini aja yang saya pilih. Ya, terserah saudara mau mau milih yang mana. Ya, tapi saya memilih bagaimana akidah umat semakin terjaga, bersih, benar. Perilaku akhlak semakin mulia walaupun hiruk pikuk dan ukuah tetap kokoh. Ta'ala bagi-bagi tugas ya. Saya juga nyoblos. Hmm. Tapi nggak saya kasih tahu yang mana yang saya coblos. Bingung akidah dirinya. Bismillah we. Dah gitu. Nanti kalau kesini lagi jangan bawa frekuensi jelek ya. Senyum. Ay, 75 ya. Dia bisa menghargai itu frekuensi saudara ya. Hadirin sekalian mudah-mudahan ada hikmahnya. Kalau minat jadi relawan ISRA. Ini bukan organisasi, ini cair saja. Tidak ada tujuan yang pokoknya adalah dua. Satu, memperbaiki diri supaya jadi bukti indahnya Islam yang menjadi rahmat. Dan yang kedua, menyebarkan informasi ini kepada orang kaya, menyebarkan cahaya supaya orang lain pun jadi tahu perkara dapat hidayah atau tidak itu urusan Allah jadi cuma dua kalau saudara mau jadi relawan ini syaratnya satu bertekad menjadi bukti dakwah dengan bukti dan yang kedua dakwah dengan menyampaikan kepada yang lain <clears throat> kalau saudara minat siap-siap saja sedang dipersiapkan segala sesuatunya mudah-mudahan ke depan bisa jadi jalan e, kita jadi baik dan mengajak orang lain jadi baik besar kemungkinan nanti terjadinya pernikahan itu antara relawan dengan relawan <laughs> ada yang minat tidak nih ini ini aja pikiran positif menaikkan frekuensi hadirin kan minat minat awat minat minat ibu kan sudah nikah bu ya Usnuzon demi frekuensi hadirin. An? Terutama yang bujangan Pak. Ayo eh, Bapak gimana? Hadirin senang nanti ya. Relawan ini tidak ada beban karena kita targetnya adalah memperbaiki diri dan menyebarkan kebaikan kepada orang lain dengan ikhlas. Saya kira di Indonesia ini banyak orang yang sangat menginginkan menjadi baik baik dirinya maupun lingkungannya benar adapun pilkada pilpres ya itu silakan kita jalani dengan keilmuan masing-masing tetapi jangan sampai merusak tiga hal tadi merusak akidah merusak akhlak dan jangan sampai merusak uhuah kita sepakat apa tadi satu, jangan sampai merusak akidah, jangan merusak akhlak dan merusak ukhuwah. Karena ini lebih wajib kita jaga. <clears throat> Ada lagi yang mau disampaikan kawan-kawan? Surat An-Nur ayat 21. An-Nur ayat 21. <clears throat> A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia setan menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau Allah bukan karena karunia Allah, dan rahmatnya kepadamu. Niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Akan tetapi Allah membersihkan siapa yang dia kehendaki dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Demikian sudah dapat kiriman pemenang sesungguhnya belum? Cung yang sudah dapat kiriman dari A pemenang sesungguhnya ada yang sudah baca? Cung, ngacung atau hadirin. Masalah frekuensi ngacung tuh ya. Gak apa-apa, baik. Pamim bisa ditunjukkan? Siapa pemenang? Saya bukan KPU, tapi inilah pemenangnya. Saya harus tetap positif. sama <laughs> Ustaz Mulyadi Mim jangan mengurangi frekuensi saya <laughs> saya lagi nggak mau marah Mim 75 ini sangat berpengaruh loh banyak orang yang nanti kalau saya sudah dapatkan hasil penelitiannya pertemuannya akan datang kita bahas ya kita akan tajamkan seperti apa pendapat para ulama tentang rahmatan lil alamin, bagaimana tinjauan ilmiahnya insyaallah. Mim Amim ini pejuang yang kalau belum ada kita bacakan hadis dulu ya. Tolong Ustaz. Dari Anas radhiyallahu an beliau berkata aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah Ta'ala berfirman, Wahai anak Adam, sesungguhnya selama kamu masih suka berdoa dan berharap kepadaku, pasti aku akan mengampuni atas dosa apa saja yang ada pada dirimu, dan aku tidak peduli akan banyaknya dosa itu. Wahai anak Adam, jika dosa-dosamu sampai mencapai langit, kemudian engkau beristighfar memohon ampunan kepadaku, pastilah aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli dengan banyaknya dosa itu. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku dengan membawa sepenuh bumi kesalahan ataupun dosa, kemudian engkau menemui aku, asal engkau tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu, niscaya aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh isi bumi. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Masya Allah, Masya Allah. Ya, terima kasih. Kita simak nih. Ini masih saya, nih. Ah. Siapa yang baik? Assalamualaikum. Itulah kekuatan frekuensi ya. Nanti relawan yang sudah terdaftar langsung dapat kiriman ini setiap kalian dan kalau dirasa baik broadcast. Mau oh, begitu? Yang singa sudah lihat belum? Acungkan tangan yang sudah lihat. Lihat apa pak? Singa. <laughs> lihat kuda belum? Mem singa aja dikit ya sampai ke ayam. Saudara nggak ngerti ini tesin sampai dari singa ke ayam. Ini rahmat Allah. Saya akan lebih banyak waktu untuk membuat yang seperti ini dan kita sebarkan dengan dalil dalil ini yang lebih lengkap ya. Ada mim Yang singa biasa yang kemarin main-main itu singa dengan ibu-ibu kemudian dicampur dengan uh, ayam atau saudara nggak ngerti Mimpi yang itu din asalam Yang kedua <laughs> Hamim nyari singa di sana Maaf informasinya Tidak jelas ya Satu lagi ini sedikit tidak usah sampai tamat Tapi nanti saudara kalau bisa menyebarkan ini bagus Jadi kita akan terus cari Hal-hal yang membuktikan bahwa memang hidup dengan kasih sayanglah Yang sebenarnya menjadi pokok dakwah Islam ini kasihan sekali orang-orang yang tidak pernah tahu Islam dan tahunya hanya yang tidak benar kita tanggung jawab nanti ditunjukkan ada orang non-Islam pertama kali dengar suara Al-Quran mereka sampai aduh boleh saya minta itu ini suara apa kenapa hati saya jadi tenang dia tidak tahu sama sekali itu Al-Quran padahal sudah besar Berapa banyak di dunia ini yang tidak pernah tahu. Dan kita yang tahu tidak pernah terpikir bagaimana memberitahu orang lain. Hutang kita ini, benar? Damin? Alhamdulillah. Cukup segitu saja hadirin. Yang nontonnya baru 4.500. Harusnya lebih banyak lagi di Youtube. Ya tertarik untuk menyebarkan yang seperti ini? Nanti lengkap dalilnya, ada Al-Quran, ada sunnahnya, ada tayangannya supaya lebih menarik. Nah, relawan kalau memang berkenan menyebarkan yang begini.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 Allah maha menyaksikan setiap dosa, setiap maksiat. Allah tahu aib-aib yang kita sembunyikan. Allah tahu maksiat yang kita lakukan sembunyi-sembunyi. Allah juga tahu dosa yang berulang-ulang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, Irhamna Ya Rabb. Ya Rahman Rahimin Irhamna Rabbana Zolamna Anfusana Wa ilam tangfir lana Wa ilam tangfir lana Wa tarhamna Lanakunanna minal khasirin La ilaha ila anta Subhanaka inna kunna minal zalimin اللهم اجعلنا من التوابين يا الله واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم إنا نسألك توبة نسوها وتوبة قبل الموت يا الله ورحمة عند الموت wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika su'il khatimah wa na'udzubika min azabil qabr wa na'udzubika min fitnatin nar ya arhamar rahimin Allahumma ighfir lana ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا Ya Allah ampuni kami ya sehina apapun diri kami ya sebusuk apapun hidup yang pernah kami lalui sekelam apapun masa lalu kami ya Allah Ampuni maksiat yang berulang-ulang kami lakukan Padahal kami tahu itu dosa Ampuni ya Allah Kuatkan diri kami agar bisa menjauhi maksiat Ya Allah Kuatkan iman kami agar bisa menghindari dosa Cegahlah kami dari perbuatan hina dan nista Ya Allah Ya Allah Tolonglah sisa umur kami ini Kami ingin jadi hamba yang baik Ya Allah Kami ingin jadi hamba yang kau sayangi Kami ingin bisa pulang selamat Ya Allah ini kan umur yang tersisa ini bisa menembus semua dosa Bisa jadi bekal pulang Jadikan sisa umur ini bisa membahagiakan orang tua. Jadikan kami bukti kemuliaan agamamu ya Allah. Jadikan kami jalan ilmu, jalan hidayah bagi saudara-saudara kami lainnya. Ya Allah jangan cabut nikmat iman ini. Ya Karim jadikan saat ini saat mustajab. Engkau maha mendengar, maha dekat, maha mengabulkan taqabbal minna ya Allah innaka antas samiul alim tub alaina innaka antat tawwabur rahim amin bagi yang mau doa doalah hadirin Allah Maha mendengar amin ya Allah tidak ada yang tidak didengar oleh Allah mudah bagi Allah merubah takdir apapun doalah adik Amin ya Allah ya mujib Ya Allah berikan jodoh terbaik bagi yang menantikannya Pernikahan berkah Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama Berikan kepada kami ya Allah nikmatnya ibadah Cukupi kami hanya dengan rizki yang halal Yang barokah Lepaskan dari lilitan hutang ya Allah Golongkan kami menjadi orang yang waro dari apapun yang haram. Ya Allah, berikan kepada kami lahir batin sehat walafiat. Karuniakan kolbun salim, Ya Allah. Berikan kepada kami doa yang kau ijabah. Undang ke jamaah ini, Ya Allah. Jadikan haji, hajah, mabrur, mabrurah, umrah yang makburah. Ya Allah, berikan kepada kami istiqomah sampai husnul khatimah Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum al amwat Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Alhamdulillah doa akhir majlis subhanakallahumma bihamdik Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.